Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la antum muslimun. Suma amma ba'd fa inna kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarul umuri muhdasatuha wa kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar a'adhani allahu wa iyakum minan nar ayuhal muslimun wal muslimat para ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Dengan nikmat Allah semata kita diberikan kemudahan, diberikan taufik, hidayah untuk kita bisa istiqomah di atas agama Islam ini. Istiqomah untuk senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang taat. Senantiasa minta kepada Allah Subhanahu wa taala dibimbing untuk istiqomah dalam ketaatan. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita termasuk orang-orang yang Allah mudahkan untuk menempuh jalan ketaatan kepada Allah. Jalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, <clears throat> "Wa kullun muyassarun lima khuliqalah." Setiap hamba itu akan dimudahkan sesuai dengan apa yang dia diciptakan dengannya. Wa kullun muyassarun lima khuliqalah. Masing-masing orang itu akan dimudahkan sesuai dengan apa yang Allah ciptakan dengannya. Maksudnya ketika seorang Allah kehendaki kebaikan, maka dia dimudahkan untuk menempuh jalan kebaikan. Sebaliknya ketika seorang Allah kehendaki kejelekan, maka orang tadi mudah untuk mengerjakan perkara kejelekan. Ini semua merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah para ikhwah wal akhwat yang kami muliakan yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan hasungan kepada kita, perintah kepada kita supaya kita berlomba. Berlomba dalam yang namanya kebaikan. Allah memerintahkan kita umat manusia, hamba-hamba Allah untuk kita berlomba dalam perkara kebaikan. Berlomba untuk mendapatkan rahmat Allah mendapatkan ridhonya Allah, mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini kenyataannya. Sebaliknya perkara dunia tidaklah Allah perintahkan kecuali sesuai dengan kadar kehidupan kita di dunia. Jadi kalau kita mau jujur dan ini sebagai eh, nasihat untuk kita bersama, bahwasanya yang namanya akhirat itu adalah perkara yang Allah perintahkan untuk kita berlomba. Ya. Sementara dunia itu hanya perkara yang sifatnya sementara yang sifatnya hanya berbatas waktu. Ya. Tapi sayang yang diperintah untuk berlomba tidak ada yang daftar, Pak ya, atau yang daftar sedikit tapi perkara yang tidak Allah perintahkan untuk berlomba padanya justru manusia mereka berlomba-lomba. Ya. Yang Allah perintahkan supaya kita berlomba mengejar akhirat. Namun orang apa? Sedikit mereka yang memiliki semangat mengejar berlomba untuk masalah akhirat. Di antaranya Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Mutaffifin ayat ke-26. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang nikmat-nikmat surga, <clears throat> tentang balasan bagi mereka al-abror, orang-orang yang baik, orang-orang yang beriman, Allah sebutkan setelahnya فَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ Dan hendaknya dengan nikmat surga yang telah disebutkan tadi di atas kalian saling berlomba. perintah berlomba untuk mengejar yang namanya kenikmatan surga. Ini yang Allah perintahkan. Demikian pula dalam ayat yang lainnya Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-133. Surat Ali Imran ayat ke-133. Allah sebutkan di sana min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin yang artinya kata Allah Subhanahu wa taala dan berlombalah kalian bersegeralah kalian untuk mendapatkan jannahnya Allah mendapatkan maghfirah ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surganya Allah yang seluas langit dan bumi yang Allah persiapkan bagi hamba-hamba yang bertakwa. Ya. Dan masih banyak ayat-ayat yang lainnya yang di sana Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi, memberikan hasungan supaya kita itu berlomba dalam hal akhirat. Ya. Namun sekali lagi sedikit yang daftar Pak ya. Buktinya apa? Ya, buktinya orang itu lebih condong hatinya dengan perkara dunia dibandingkan dia lebih memilih yang namanya akhirat. Ya. Adapun dunia maka tidak ada satupun ayat yang menghasung kepada kita ya, umat manusia untuk kita mengejar dunia. Atau mungkin ada di sini bapak-bapak yang bisa menyebutkan ayat ya yang merintahkan untuk mengejar ya berlomba mencari dunia ada enggak? Ada enggak kira-kira Pak? <laughs> yang ada ya hanya perintah untuk mencari secukupnya. Ya. Ketika Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Jumuah Wa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabdahu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Satu contoh ayat ketika Allah sebutkan dalam surat Al-Jumu'ah ketika kalian atau ketika sudah selesai sholat Jumat wabtahu min fadrillah hanya sekedar wabtahu carilah Enggak disuruh wasari'u Enggak atau wastabiku tidak tapi hanya wabtahu cari ya dari rizkinya Allah namun setelahnya Allah menyebutkan wadkurullaha kathiran la'allakum tuflihun namun berzikirlah kepada Allah ya dengan zikir yang banyak agar kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Ini yang namanya dunia ya. Namun kenyataannya Allah tidak memerintahkan tapi justru kebanyakan orang itu milih berlomba ya untuk mengejar dunia. Sementara berlomba mengejar dunia seingannya banyak apa sedikit Pak? Sedikit apa banyak ini? saingannya nggak terhitung, Pak. Punya usaha ini disaingi sama yang lain. Terus kayak gitu. Ya, namanya dunia. Ya. Tapi saya tanya, kita mengamalkan amalan akhirat ada yang menyaingi apa tidak? Ada yang menyaingi apa tidak? Ya, sedikit. Bahkan mungkin nggak ada yang menyaingi, Pak. Ya. Yang itu artinya orang itu masih pola pikirnya hanya terbatas dunia. Ya. Ya jangan heran dengan orang kafir. Karena memang Allah katakan dalam Al-Qur'an orang kafir itu ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Mereka itu orang-orang kafir taunya dunia saja. Ya. Taunya apa? Urusan dunia. Sementara urusan akhirat mereka lupa, lalai. Apa kita termasuk dalam ayat ini? Ya, jangan sampai. Jangan sampai kita sebagai seorang Islam, seorang yang Muslim, seorang yang mukmin punya iman, ya, sementara pola pikirnya, cara pandangnya hanya apa? Dunia. Melihat si Fulan, ya merasa apa? Kepingin seperti si Fulan. Masya Allah, usahanya lancar, ya pendapatannya besar, mobil, rumah, masya Allah. Pengen seperti si Fulan, ya. Atau semisal yang perempuan Ingin seperti Ummu Fulan yang suaminya banyak hartanya. Ya. Ini kenyataan apa tidak? Bapak-bapak? Ya. Masing-masing dikoreksi. Kalau itu kenyataannya, ya hati-hati. Itu termasuk ya dari perangainya orang-orang yang hanya mengejar dunia. Termasuk yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Taunya urusan dunia. Urusan akhirat apa? Ya, mereka lalai. Tapi tidak pernah memperhatikan semisal si fulan itu Masya Allah Puasanya rajin Si fulan itu orangnya apa? Ya, rajin beribadah Orangnya tawadu Si fulan itu dan seterusnya Dari amalan-amalan Itu jarang orang melihat Iri itu jarang banget Begitu pula yang perempuan Oh si fulanah itu Masya Allah Ya orangnya baik, orangnya rajin ibadah walaupun orangnya sederhana. Ya, tapi dia bahagia dengan suaminya sedikit yang seperti itu. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis ya, yang seperti ini ya, yaitu tentang orang-orang yang mereka miliki ilmu diamalkan ilmunya. Orang yang bisa baca Quran dibaca siang dan malam itu hanya yang boleh kita hasad padanya. Ya. Seorang itu boleh hasad pada dua perkara. Ya, hasad diperbolehkan dalam dua perkara. Walaupun bukan namanya apa? Hasad. Para ulama mengatakan itu namanya hibtoh. Hibtoh itu pengin seperti seorang dalam hal kebaikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hasada ila fisnataini. Tidak boleh hasad. Tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara. Yang pertama, rajulun atahullahu wa ilman. Seorang yang Allah berikan kepadanya ilmu. Ya. Ataupun dalam red yang lainnya yang Allah berikan yang namanya Quran. Kemudian dia membacanya di siang dan malam hari. Dia amalkan ilmunya tadi, dia amalkan Quran yang dia hafalkan yang dia baca tadi. Ini orang yang pertama. Orang yang kedua, rajulun atahullahu malan. Seorang yang Allah berikan kepadanya berupa harta. Oh, itu harta buktinya belum selesai. Yunfikuhu ana alaili wa ana an Namun dia infakan harta tadi ya siang dan malam. Itu yang boleh dihasadi. Boleh kita iri. Namun bahasnya bukan iri bukan hasad ya. Itu bahasanya ghibtoh Kalau kita melihat teman kita, saudara kita kalau dia punya ilmu, diamalkan ilmunya, ya. Itu yang boleh kita hasad padanya, kita iri padanya. Atau tadi orang yang dia punya harta, namun jangan melihat hartanya saja. Hartanya dia dia gunakan untuk apa? Diinfakkan visabilah Menolong orang-orang yang miskin, ya, memberikan kepada anak yatim, ya, diinfakkan fisabilillah ya. Maka di sini ya pelajaran berharga para jamaah. Bahwasanya yang namanya perlombaan yang sesungguhnya adalah perlombaan dalam urusan akhirat. Itu yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Jadi kalau ada orang berlomba dalam urusan dunia, jangan kita ikut. Jangan apa? Jangan ikut. Wong Allah nggak merintahkan kok. Ya, si fulan penghasilnya sekian, oh saya harus lebih tinggi lagi. Enggak seperti itu. Memang Allah enggak apa? Enggak perintahkan. Bahkan dalam ayat yang lainnya dalam surat At-Takasur Allah sebutkan binasa orang yang saling berbanyak-banyakan. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Celaka telah membinasakan mereka ya sikap saling berbanyak-banyakan. Ya. Tapi kalau semisal kita melihat saudara kita dia ini ya senang mengerjakan ketaatan. Orang yang taat kepada Allah, beribadah bersungguh-sungguh dalam ibadahnya, rajin pelajari, ya, rajin baca Al-Qur'an. Ini yang haruslah ikut lomba. Oh, dia rajin bisa baca Quran dengan bagus ya. Saya ikut sama dia. Ya, ini yang boleh. Ya. Maka para hadirin, para jamaah yang kami muliakan, hendaknya kita sebagai seorang mukmin tolak ukur kita adalah akhirat. Semua perkara itu diukur dengan urusan akhirat. Ikhwani filah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan yang mulia ini kita akan mengangkat sebuah tema tentang perintah untuk muhasabah atau pentingnya muhasabah introspeksi diri. Ya. Ini penting. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an perintah untuk kita muhasabah dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-18. Surat Al-Hasyr ayat 18. Disebutkan di sana Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu wal tanzur nafsum ma qaddamat khabirum bima yang artinya wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaknya masing-masing jiwa memperhatikan amalan apa yang dia persiapkan untuk hari esok amalan apa yang sudah dia persiapkan untuk menghadapi hari akhirat. Ya. Ini perintah untuk muhasabah, untuk introspeksi, meneliti, melihat amalan apa yang sudah kita kerjakan, ya. bekal apa yang sudah kita siapkan untuk kita berpindah ke negeri akhirat. Ya. Allah dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya Allah zat yang maha teliti atas apa yang kalian kerjakan. Ya, ayat ini mungkin sering kita dengar, bahkan mungkin sering kita baca. Namun sedikit dari kita yang mengambil pelajaran. Disebutkan dalam tafsirnya oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah tentang ayat ini ay hasibu anfusakum qabla an tuhasabu maknanya hisablah koreksilah diri-diri kalian sebelum kalian nanti dihisab pada hari kiamat artinya ketika masih di dunia kita itu supaya apa mengoreksi diri kita supaya kita itu introspeksi diri kita apa sih yang sudah kita amalkan contoh semisal sudah sampai siang seperti ini ya, sekali-kali kita tanya diri kita saya sih sudah baca Quran berapa juz? Berapa juz, Mas? <laughs> ya. Jangan saya sudah minum jus apa saja ini hari ini. Ya, biar sehat. Ya, oh, jus alpukat, jus jeruk semisal. Enggak itu. Tapi kita introspeksi diri kita. Kita sudah beramal apa? Ya, sudah sholat uh, subuh, kemudian sudah Qobliya eh, subuh Kemudian sudah sholat duha Sudah membaca Al-Quran Satu juz Alhamdulillah Ya untuk diri sendiri nggak kita nggak kita apa namanya eh, Beritakan ke orang lain ya, Kita introspeksi Wangzuru Mada idakhortum Dan juga Kalian melihat ya, Mada idakhortum li fusikum apa yang sudah kalian simpan untuk diri kalian. Ya. Apa yang sudah kalian simpan dari amalan soleh untuk diri kalian. Ya, minal amali solihah dari amal-amal soleh di yomi ma'adikum yaitu untuk hari ya kembali kalian ya. wa ardikum ala rabbikum dan pada hari ketika ditampakkan seluruh amalan kepada Rob kalian. Ya. Apa yang sudah kita persiapkan? Apa yang sudah kita simpan dari amal soleh untuk kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala? Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran dalam surat Al-Kahfi ayat yang terakhir ayat yang ke-110 Allah sebutkan di sana wa may yarju rabbih falyamal amalan salihah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada ya. yang artinya barang siapa yang dia mengharapkan pertemuan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala hendaknya dia beramal soleh ya. dan ini harus kita apa tanamkan pada diri kita kita itu adalah hamba Allah yang pasti akan berjumpa dengan Allah bahkan harus ya harus kita merasa senang berjumpa dengan Allah Rasul mengatakan man ahabba liqa Allah ahaballahu liqa'ahu barang siapa yang senang ya dia nanti akan berjumpa dengan Allah Allah akan senang berjumpa dengannya sebaliknya barang siapa yang waman kariha liqa Allah karihallahu liqa'ahu barang siapa yang benci tidak suka berjumpa dengan Allah karena dia banyak maksiat karena belum menunaikan hak-hak Allah ya maka Allah benci berjumpa dengan dia ya, ingat masing-masing kita ya pasti akan berjumpa dengan Allah ya. maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dengan perjumpaan yang Allah ridhoi hendaknya dia beramal dengan amalan soleh ya dan tidak berbuat syirik ya memalingkan ibadah kepada selain Allah Persembahkan ibadah kepada selain Allah ya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara maknanya. Disebutkan dalam hadis dari sahabat Syaddad sahabat Syaddad Ibni Aus radhiyallahu anhu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti wal ajizu man ittaba'a nafsahu hawaha yang artinya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam al-kayyis seorang yang cerdas ya, seorang yang pandai adalah seorang yang dia mengintrospeksi dirinya, mengoreksi dirinya. Orang yang pandai, orang yang cerdas yang sesungguhnya itu adalah orang yang terbiasa mengintrospeksi diri, ya. Meneliti dirinya. Wa amila lima ba'dal maut. Kemudian dia beramal untuk bersiapkan setelah kematian. Itu orang yang cerdas. Sebaliknya wal ajizu. Adapun orang yang lemah, ya, adalah seorang yang dia orang yang lemah adalah seorang yang dia mengikuti hawa nafsunya ya. mengikuti hawa nafsunya itulah yang lemah ya. orang yang lemah adalah orang yang apa mengikuti hawa nafsunya hawa nafsunya pengen apa dia ikuti dia orang yang lemah bahkan dikatakan sebagai budak-budaknya hawa nafsu ya aita man ittakhadha ilahu hawa fa'adallahu lahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa basarihi ya ila akhir ayat tidaklah langkau melihat seorang yang dia menjadikan ya, hawa nafsu sebagai sesembahannya. Orang yang lebih mengedepankan hawa nafsunya dibandingkan yang namanya agama. Allah sesatkan dia di atas ilmu. Tahu ilmunya, tapi sudah kadung kalah sama hawa nafsu. Ya. Ini Allah sesatkan orang yang seperti ini. Allah tutup pendengarannya, penglihatannya, ya. Dan pula hatinya. Baik. Maka dikatakan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau juga mengatakan yang semisal dengan ucapannya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Beliau mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu وزينوا أنفسكم قبل أن تزينوا فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم وتزينوا للأرض الأكبر kata beliau radhiyallahu anhu hasibu anfusakum qabla an tuhasabu koreksilah hitung-hitunglah diri-diri kalian sebelum kalian dihisap ya pada hari kiamat. Dan timbanglah diri kalian sebelum kalian tim ditimbang nanti pada hari kiamat. Ya. Karena sesungguhnya hisap pada hari ini itu ringan dibandingkan ketika engkau nanti dihisap pada hari kiamat. Kita mengoreksi amalan kita ketika masih di dunia itu masih ringan, bisa kita perbaiki dibandingkan ketika engkau nanti sudah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ucapan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan juga hendaknya kalian memperindah amalan kalian untuk ditampakkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat seorang itu memperbagus amalan, menyempurnakan amalan tujuannya untuk diperlihatkan kepada Allah. Bahkan disebutkan dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah seorang yang sholat bersendirian di rumahnya itu lebih utama ya dibandingkan ketika seorang apa sholat ketika di luar tentunya dalam masalah apa sholat sholat sholat apa sunnah ya bagi laki-laki Bahkan kata Nabi SAW, ya Afdolus solati ataupun utama-utama solat adalah solat apa? seorang di rumahnya. Kecuali solat maktubah, kecuali solat fardu ya. Yang paling utama di rumahnya. Kenapa? Karena ketika seorang solat di rumahnya ya dia tentunya akan bisa apa? ya menjaga dari pandangan orang lain Ya. Ketika di situ dilihat apakah dia semakin e, bersemangat atau apa? Tidak bersemangat. Ya. Dan dikatakan di sini oleh beliau radhiyallahu anhu ya supaya kita menghiasi amalan kita untuk dihadapkan kepada Allah. Jangan dihiasi amalan kita ketika di hadapan manusia. Ya, di hadapan manusia, masya Allah, kelihatan orang soleh, semangat ya dalam ibadah, ya kelihatan orang dia membaca Quran, ya, kelihatan orang dia dalam keadaan sholat sunnah, tapi ternyata ketika di rumahnya, ketika bersendirian, dia bermaksiat kepada Allah. Waliyadzubillah. Ini orang yang sangat jelek. Beliau membacakan setelahnya Stumatala qaulahu ta'ala kemudian membaca firman Allah ta'ala Yawma idin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah pada hari itu engkau akan ditampakkan ya kepada Allah dan tidak ada yang tersamarkan ya sedikit pun ya bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Haqqah ayat yang ke-18. Maka di sini para jamaah yang kami muliakan yang namanya muhasabah itu ada dua macam. Yang namanya muhasabah ada dua macam. Yang pertama muhasabatu qabla al-amali yaitu seorang mengistropeksi ya sebelum dia beramal atau ketika akan beramal ya. Jadi ketika kita akan beramal mengerjakan sebuah amalan harus apa? Harus introspeksi diri. Bagaimana caranya? Kalau amalan tadi kita niatkan, kita harapkan semata ridhonya Allah, lanjut. Ya, kita harapkan pahala Allah, lanjutkan. Ya. Tapi ternyata oh saya mau ngamal. Tapi ternyata apa? Ternyata dia niatannya untuk pujian orang, untuk mengharapkan dari harapan-harapan dunia. Berhenti. Koreksi dulu, ya. Kemudian baru beramal lagi. Ya, ini ketika akan beramal. Apakah yang kita inginkan itu semata mengharap pahala Allah atau untuk perkara-perkara dunia? Yang Rasul mengatakan dalam hadis yang sangat ma'ruf, ya, innamal amalu biniyat, Yang namanya amalan tergantung dengan niatnya. Wa innamalikul limri'in manawa. Seorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Bahkan eh, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam hadis qudsi ya bahwasanya Allah tidak butuh dengan amalan orang yang seperti ini yaitu dia beramal namun apa mengharapkan dari pujian manusia mengharapkan perkara-perkara dunia Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi ana aghna syuraka'i an syirki aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan sekutu-sekutu man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Maka barang siapa yang dia beramal namun dia berbuat syirik ya berbuat syirik jangan dipahami orang nyembah patung, nyembah berhala atau nyembah pohon, jangan seperti itu. Termasuk bentuk kesyirikan adalah taswiyatu ghairillah billah fima huwa min khasaisillah. Itu syirik yaitu seorang menyamakan selain Allah ya mempersembahkan apa yang bagi Allah kemudian dipersembahkan kepada selain Allah tasfiyatu ghairillah billah fima huwa min khassaisillah itu seorang ya menyamakan selain Allah pada perkara-perkara yang khusus bagi Allah sebagai contoh ya yang namanya doa ya hanya untuk siapa hanya untuk Allah yang namanya tawakal, rasa takut, ya. Demikian pula ibadah-ibadah yang besar yang lainnya, ya. Ketika ada seorang yang dia itu mengharapkan ya, pahala dari sin Allah, balasan dari sin Allah, maka apa? Orang tadi berbuat syirik walaupun enggak nyembah kepada patung, kepada pohon dan seterusnya. Ya. Maka Allah mengatakan, ya, barang siapa yang dia itu beramal dengan sebuah amalan yang dia berbuat syirik kepadaku di sana, ya, tarok tuhu asyirkahu. Aku akan tinggalkan kesyirikannya dan juga orangnya tadi, ya. Tinggalkan orang yang berbuat syirik dan apa? Ya, perbuatan kesyirikannya tadi. Bahkan nanti pada hari kiamat <clears throat> orang-orang yang dia beramal dengan mengharapkan perkara-perkara dunia atau mengharapkan yang namanya balasan-balasan orang lain ya nanti akan disuruh minta kepada orang yang dia ria padanya. Coba kamu datang kepada orang tadi yang ketika dunia kamu ria kepadanya, minta kepada dia balasan. Tidak mungkin bisa membalas. Ya. Maka di sini ketika seorang akan beramal, dia introspeksi diri. Ini saya beramal tujuannya apa ya? Kalau tujuannya perkara akhirat hanya mengharapkan ridhonya Allah, terus lanjut beramal. Tapi kalau dia ya mengerjakan sebuah amalan hanya untuk dipuji manusia, entah itu dari ibadahnya, entah dari e, cara bicaranya, berjalannya, ya, maka dia harus apa? Introspeksi. Berhenti kemudian memperbaikinya. Ini macam yang pertama. Macam yang kedua yaitu muhasabatu ba'dal amal. Muhasabah introspeksi diri setelah selesai beramal. Ini juga penting. Jadi jangan salah paham introspeksi diri itu ketika selesai beramal. Begitu ya, renungan setelah beramal. Ya, ya ada manfaatnya sih. Tapi juga jangan lupa ketika akan beramal juga harus apa? Muhasabah, introspeksi. Ya. Begitu pula setelah beramal, ya, disebutkan ada tiga perkara di sana. Ya. Yang pertama yaitu ketika seorang beramal ketaatan. Ya, muhasabatu fit ta'ah. Namanya seperti itu. Muhasabatu fit ta'ah. Yaitu seorang introspeksi ketika dia mengamalkan ketaatan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan tadi, apakah dia telah meniatkan semata mengharap pahala Allah? Ya, atau dia e, niatkan selain Allah. Ketika dia niatkan selain Allah, maka pun dia apa? meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, pertobat beristighfar. Kemudian yang kedua tujuannya supaya apa? Ketika dia introspeksi dalam hal ketaatan agar dia istiqomah di sana. Ya, supaya dia bisa istiqomah di sana. Ya. Ini yang pertama. Itu muhasabatu muhasabatun ala ta'ah. Muhasabah di atas ketaatan. Kemudian yang kedua muhasabatuha alal manahi yaitu seorang muhasabah terkait dengan apa? perkara-perkara yang Allah haramkan, yang Allah Allah larang. Ini juga seorang harus introspeksi diri. Apakah dia telah meninggalkan larangan-larangan Allah ya seluruhnya atau dia masih mengerjakan larangan Allah, menerjang larangan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Ini juga harus apa? harus seorang introspeksi. Dikarenakan prinsipnya ya seorang yang dia e, terkait dengan larangan Allah hendaknya dia tinggalkan seluruhnya. Ya, ini ketika apa? Ketika masalah yang namanya larangan. Ya, seorang meninggalkan seluruhnya. Kemudian yang ketiga, enam muhasabatu fi amrin mubah yaitu muhasabah introspeksi dalam perkara yang sifatnya mubah ya. ini juga seorang muslim ya seorang hamba hendaknya dia bermuhasabah ketika dia mengerjakan perkara yang sifatnya mubah ya apakah mubah tadi bisa menjadikan nilai pahala atau mubah tadi justru termasuk perkara yang sia-sia ini juga harus apa? Kita muhasabah padanya. Dikarenakan masing-masing orang itu akan dibalas sesuai dengan amalannya tadi. Ya. Perkara yang mubah sebagai kebiasaan seseorang bisa bernilai ibadah. Atau sebaliknya bisa bernilai apa? Dosa. Ya, perkara mubah asalnya. Ya, tergantung dari niatannya masing-masing. Dikatakanlah asy Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah ini perkataan yang sangat indah dan bisa dipraktekkan. Dikatakan oleh beliau rahimahullah, ibadatu ahlil ghaflah adatun wa adatu ahlil yaqdah ibadah. Yang artinya ibadahnya orang yang lalai ibadahnya orang yang lalai itu terhitung kebiasaan terhitung apa? Sebuah kebiasaan saja. Dia ibadah, cuma hatinya lalai. Dia sholat, ya dengar agan sholat sudah, nggak pernah menghadirkan hatinya, nggak khusyuk hatinya. Ya, dia sedang bermunajat kepada Allah, dia, dia tidak merasakan seperti itu. Ini hanya sekedar kebiasaan saja. Atau semisal dia baca Quran, ya emang dia nggak uh, sebagai kebiasaan saja nggak niatkan itu ibadah, mentadaburinya, maka ibadahnya orang yang seperti ini dikatakan sebagai kebiasaan. Ya. Namun sebaliknya, ya kebiasaannya orang yang khusyuk kepada Allah itu bernilai ibadah. Kenapa? Karena kebiasaan orang tadi, ya dia niatkan semata untuk mengharapkan pahala Allah. Semisal, ya kebiasaan seorang apa saja contohnya makan dan minum itu kan kebiasaan. Apa itu ibadah? makan dan minum ibadah atau aktivitas sehari-hari? Bapak di sini apa nilainya? Kebiasaan saja. Ya. Tapi ketika seorang niatkan dalam makan dan minumnya, tentunya dari perkara yang halal, ya, tidak berlebih-lebihan. Dia niatkan ya ibadah kepada Allah dengan dia mengharapkan ketika dia makan ya akan tegak tulang punggungnya kemudian dia bisa beribadah kepada Allah maka kebiasaan dia makan dan minum ya tentunya dengan adab-adabnya ketika akan makan membaca doa ya ketika selesai membaca doa ya. maka kebiasaan dia yang seperti ini bisa bernilai apa ibadah ya. jadi tidak ada satupun aktivitas seorang mukmin kecuali isinya apa ibadah. Bagi siapa? Bagi seorang yang dia itu hatinya khusyuk kepada Allah. Ya. Ya kalau makan sama minum sih senang saja, Pak ya. <laughs> Contoh yang kebiasaan yang mungkin berat saya contohkan bagi para umahat, ya, para akhwat. Semisal mereka punya kebiasaan harus memasak, ya, kan seperti itu. Ya atau melayani suami dan yang lainnya dari kebiasaan perempuan, cuci baju dan seterusnya. Jangan menjadi orang yang rugi. Maksudnya bagaimana? Jangan sampai capeknya kita, ya pengorbanan kita itu sia-sia bahkan berbuah dosa. Ya, minimal nggak mendapatkan pahala. Jangan seperti itu. Tapi usaha kita ya hendaknya diniatkan semata mengharap ibadah, mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala. Contoh semisal ketika mereka para ibu ya ataupun para istri mereka menyiapkan makan untuk suaminya. Ini kebiasaan. Jangan dia gerundel pak ya. Ya. Jadi nanti kalau ketemu pulang dari taklim disampaikan ya. Kalau masak jangan apa? Gerundel gitu ya. Masak terus setiap hari ya. Tapi dia niatkan masaknya dia itu dalam rangka ibadah. Saya sedang melayani suami saya. Saya sedang memberikan makan untuk anak-anak saya maka usaha dia ya aktivitas dia yang biasa-biasa bernilai ibadah ya. ataupun tadi mencuci baju dan seterusnya jangan sampai aktivitas kita tadi justru malah apa tidak ada maknanya tidak bernilai ibadah bahkan dalam hadis yang panjang disebutkan afibud ahadikum sodakoh ya dan sekalipun ya dalam hubungan kalian ya itu bernilai sodakoh ya, terlebih seorang istri ini harus memperhatikan bahwasanya suaminya merupakan apa penentu ya surga dan nerakanya tentunya suami yang soleh yang mendidiknya yang mengarahkan ya termasuk upaya kita ya untuk membawa istri-istri kita di majelis ilmu supaya mereka apa mendapatkan yang namanya ilmu yang diamalkan ya. suamimu adalah apa surga dan neraka bagimu ya, jangan sampai eh, aktivitasmu yang mungkin eh, capek setiap hari justru tidak mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Baik. <clears throat> Ini ya muhasabah dengan macam-macamnya. Kemudian di sana apa saja? Ya. Faedah buah dari muhasabah. Ini penting. Ketika seorang sudah mengamalkan sebuah amalan, ya, dia mengetahui apa saja keutamaan-keutamaannya. Di antara keutamaan muhasabah, nah, orang yang muhasabah introspeksi dirinya terus-menerus adalah orang yang beruntung. Orang yang terbiasa mengoreksi dirinya, ya, orang yang beruntung. Ya. Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam surat Ash syams ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها ya. artinya sungguh beruntung orang-orang yang telah mensucikan dirinya ya orang-orang yang dia membersihkan dirinya dari kejelekan-kejelekan ya itu dia sudah muhasabah dirinya mengoreksi dirinya kemudian dia bisa lebih baik sebaliknya waqad khaba man sungguh celaka orang yang telah mengotori dirinya ya dengan dia tidak pernah bermuhasabah sehingga membiarkan terus menumpuk dari kebiasaan yang jelek bahkan amalan-amalan yang mengandung murka Allah seperti itu ya orang yang muhasabah ya maka dia akan mendapatkan yang namanya apa tazkiyatun nufus jiwa yang bersih. Demikian pula dalam ayat yang lainnya ya, Allah sebutkan qad aflaha man tazakka ya, dalam surat Al-A'la. Dalam surat Al-A'la. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang-orang yang menyucikan diri-diri mereka. Di antara faedah yang lainnya dari faedah muhasabah adalah meringankan ya hisab pada hari kiamat meringankan hisab pada hari akhirat orang yang sudah terbiasa menghitung-hitung mengintrospeksi dirinya ya sebagaimana tadi ya ucapan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya fa innahu ahwanu alaikum minal hisabi ghadan Sesungguhnya yang demikian yaitu biasa mengoreksi amalan-amalan kita setiap hari. Yang demikian akan apa? Akan memperingan ya bagi kalian ketika nanti pada peristiwa hisab di akhirat kelak. Ya. Ini faedahnya. Faedah yang lainnya di antara faedah seorang yang biasa mengintrospeksi dirinya adalah husulul muttaqin. Itu seorang mendapatkan predikat orang yang bertakwa. Ya. Mendapat predikat orang yang bertakwa. Disebutkan oleh seorang tabi'in Maimun bin Mihran rahimahullah dikatakan la yakunul abdu takiyan hatta yuhasiba nafsahu la yakunu al-abdu takiyan hatta yuhasibu nafsahu tidaklah seorang menjadi orang yang bertakwa ya sampai dia mengistropeksi dirinya terbiasa ya muhasabah mengistropeksi dari dirinya sendiri ya ini faedahnya maka orang-orang yang bertakwa itu adalah mereka orang-orang yang biasa muhasabah terkait dengan amalannya, terkait dengan uh, tindak tanduknya. Ya. Ini orang yang bertakwa. Kemudian yang berikutnya seorang yang muhasabah ya akan menumbuhkan perasaan muraqabatullah merasa diawasi oleh Allah orang yang muhasabah maka dia akan apa? merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena dia yakin Allah itu akan apa? akan menghadapkan kepadanya nanti pada hari kiamat dari seluruh amalan-amalannya. Ya, sebagaimana dalam surat Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah maha mengetahui maha teliti atas apa yang kalian kerjakan ya. maka orang yang seperti ini ya orang yang biasa mengintrospeksi dirinya dia akan memiliki sifat mulia sifat yang itulah sifatnya orang-orang yang ihsan ya muhsinin orang-orang yang senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala ya antak budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak yaitu seorang ya engkau beribadah kepada Allah seolah engkau melihat Allah dan kalau engkau enggak melihat Allah dan tidak mungkin melihat Allah ketika di dunia ya yakinlah Allah itu melihatmu ini tingkatan tertinggi dalam Islam ya Islam iman kemudian ihsan orang yang biasa muhasabah itu dia akan mendapatkan predikat ihsan merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang lainnya ya. Seorang yang biasa muhasabah itu akan meninggalkan ya sikap takabur. Meninggalkan sikap apa? Takabur. Sifat sombong ya. Sifat sombong. Disebutkan oleh seorang yang bernama Muhammad ibn Wasi seorang tabi'in Muhammad ibn Wasi rahimahullah mengatakan "Lau kana lidzunub ma qadaru ahadun ayajlisa ilayya." Ya. Seandainya dosa itu berbau ya. Seandainya yang namanya dosa yang dilakukan seorang itu apa? Ya, ada baunya. saya tidak ada seorang pun yang mau duduk dengan saya. kira Kira-kira kalau kita dosanya bau, kira-kira ada yang mau berteman dengan kita atau tidak? Atau kita nggak punya dosa, pak? Jadi wangi terus gitu ya. Beliau mengatakan seandainya yang namanya dosa itu ada baunya, ya. Niscaya tidak ada seorang pun yang mau apa? Yang mau duduk bersama saya. Nggak kuat, saking baunya. Ya, itu orangnya introspeksi diri. Dia itu merasa apa? Merasa rendah merasa banyak dosa, ya tidak mungkin sempat takabur, sempat sombong kepada orang lain. Adapun orang yang tidak pernah introspeksi diri, dia itu justru mengintrospeksi apa? Orang lain. Ya. Bisanya itu apa? Mengorek, ya, ngoreksi orang lain. Ya tidak? Ya, sekarang nggak cuma laki uh, perempuan, laki-laki juga sama pak ya. ya. Artinya biasa e, eh, seorang lain, tapi dia pun apa? Tidak pernah introspeksi diri. Sibuk dengan aibnya orang lain, aibnya sendiri apa? Dilupakan. Kalau bahasa Indonesia gimana pak? Bagaimana? Gajah kuman di seberang lautan kelihatan, ya gajah di depan di pelupuk mata tidak terlihat. Kalau kejelekannya orang lain, oh terpampang jelas. itu orangnya jauh gitu. Ya oh si fulan ini si fulanah kayak gini ini, ini. terus kita bagaimana oh kita nggak kelihatan nggak ada yang jelek gitu ya padahal sangat nyata ya bahkan dia sendiri yang tahu tapi dia tidak melihat kenapa karena dia sibuk ya melihat ayamnya orang lain berbeda dengan orang yang biasa muhasabah maka dia akan senantiasa apa akan senantiasa merasa banyak dosa ya. dia pun tidak sempat untuk mencari cari aibnya orang lain. Baik. Kemudian yang lainnya seorang yang biasa muhasabah dirinya dia akan memiliki perhatian dengan waktu. Ihtinamu al-waqti. Dia punya perhatian terhadap waktu-waktunya. Apa hubungannya dengan muhasabah? Hubungannya dikarenakan orang yang muhasabah ya, sebagaimana Allah sebutkan tadi, faltangdur nafsum maqaddamat lihat Ya, lihatlah apa yang sudah kalian kerjakan untuk hari esok. Artinya dia pun akan berusaha manfaatkan waktu-waktunya yang ada ya. Dengan dia apa? Beribadah kepada Allah ya. Karena dia melihat banyak kurangan dalam dirinya Banyak dosa yang dia kerjakan dia pun akan perhatian dengan waktunya. Jangan sampai terlewatkan waktu sementara dia belum beribadah kepada Allah. ini orang yang biasa muhasabah. orang yang biasa mengintrospeksi dirinya akan senantiasa berhati-hati. Ya, akan senantiasa menggunakan waktunya jangan sampai habis namun tidak mengerjakan sebuah amalan. Ya. Bahkan nanti pada hari kiamat disebutkan la tazal la tazullu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba. Tidak akan bergeser <clears throat> dua kaki seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala sampai ditanya tentang empat perkara. Di antara pertanyaannya ya, wa'an umrihi fima ablah atau wa'an umrihi fima afnah tentang umurnya untuk apa dia habiskan. Wa'an ilmihi fima amila bih dan tentang ilmunya yang dia pelajari, yang dia ketahui, ya, untuk apa dia amalkan. Kemudian yang ketiga, wa'an malihi min ainak tasabahu wa bima anfaqahu. Tentang hartanya dari mana dia mencarinya dan untuk apa dia belanjakan. Ya, hartanya dari mana mencarinya, kemudian untuk apa dibelanjakannya, dihabiskannya. Kemudian yang berikutnya wa'an jismihi fima ablah dari jasadnya untuk apa dia usangkan ya artinya seorang hamba itu hendaknya dia terus berusaha menggunakan waktunya untuk memperbaiki diri dengan apa dengan seorang muhasabah ya, dengan seorang senantiasa muhasabah mengintrospeksi diri maka di sana Nabi SAW membimbingkan sebuah doa dengan doa yang sering kita dengar dan mungkin sering kita panjatkan Allahumma hasibni hisabai yasira Ya Allah ya, Hisablah kami dengan hisab yang mudah Itu mengharap pada Allah subhanahu wa ta'ala Nanti pada hari kiamat ya Kita akan berjumpa dengan Allah ya Kemudian ditampakkan dari seluruh amalan-amalan kita Kemudian Allah ampuni semuanya Itu namanya hisaban yasira Yaitu ditampakkan amalan seorang hamba Kemudian Allah mengatakan faqad ghafartu laka. Sungguh aku telah mengampuni seluruhnya untukmu. Ya. Ini harapan kita. Ya, maka dari apa yang kita sebutkan di atas, ya, hendaknya seorang bersungguh-sungguh dalam memuhasabah dirinya. Ya, karena banyak sekali faedah-faedahnya. Faedah di dunia dan faedah ketika di akhirat. Dan yang terakhir di sana banyak ya yang namanya hadis-hadis Nabi alaihi wasallam dan juga ayat-ayat Allah bagi seorang yang hendaknya dia banyak-banyak bertaubat kepada Allah karena kaitannya sangat erat yang namanya muhasabah dengan taubah ya muhasabah dengan taubah itu sesuatu yang terus digandengkan seorang yang muhasabah dia akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ya maka di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ya agar supaya seorang itu bersemangat untuk bertobat kepada Allah diantaranya dalam hadis riwayat Muslim ya ayuhan nas tubu ilallah wastaghfiru fa inni atubu fil yaum mi'ata marah wahai sekalian manusia bertobatlah kalian kepada Allah dan mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya aku ya bertobat kepada Allah sehari seratus kali. Dalam riwayat yang lainnya sehari tujuh puluh kali. Ini juga kita muhasabah. Dari hadis ini kita muhasabah diri kita. Terus kita itu sudah taubat sehari berapa kali? Ya, sudah berapa kali? Hari ini taubat beristighfar? <laughs> nah, bisa saja seorang yang paling Allah cintai, seorang yang paling bertakwa kepada Allah, ya beliau biasa bertobat dan istighfar dalam sehari 100 kali ya kira-kira kalau sudah seperti ini sempat nggak kita itu e, bahasa Jawa itu ngerasani orang lain sempat nggak atau kita mengorek dari orang lain ya nggak sempat kita saja banyak dosanya kita saja banyak sekali apa kemaksiatannya ya, belum sempat bertobat ini dan itu baik bahkan Allah Subhanahu Wa Taala itu merasa cinta ya dengan orang yang dia bertobat kepada Allah. Sangat sangat gembira dengan tobatnya seorang hamba. Lillahi asyaddu farahan bitobati ahadikum. Sesungguhnya Allah sangat bergembira dengan tobatnya apa? Salah seorang dari kalian. Ya, sampai-sampai digambarkan bandingannya dengan seorang yang sedang mengadakan safar ya di sebuah tempat kemudian dia kehilangan dari kendaraan dan bekalnya. Kemudian e, tidak berselang lama beliau pun sudah putus asa, kembali lagi hewannya tadi, ya kendaraannya kembali dan juga bekalnya. Allah lebih bergembira dengan tobatnya seorang hamba dibandingkan orang tadi. Ya, seperti itu keadaannya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ya senantiasa membuka yang namanya pintu taubat di setiap malam dan apa siang hari ya disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Musa al Ashari radhiyallahu anhu Rasulullah SAW bersabda inallaha yabsutu yadahu bilaili liyatuba musiun nahar sesungguhnya Allah membentangkan tangannya di malam hari untuk apa untuk memberikan taubat bagi orang yang berbuat dosa di siang hari. Bahkan sifatnya mereka ya, orang-orang mukminun ya disebutkan dalam Al-Qur'an misalnya mereka itu orang yang biasa sholat malam disebutkan wahum fil asharihum yastaghfirun dan mereka kebiasaannya itu di malam hari sholat malam kemudian di waktu sahur mereka apa istighfar ya. Dan berikutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yabsutu yadahu binahar liyatuba musiul lail hatta tatlu asyamsu min maghribiha. Dan terus Allah membentangkan kedua tangannya di siang hari untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat dosa di malam hari. Ya, kalau perbuatan dosanya di siang hari dia bertobat kepada Allah, Allah ampuni di malam hari juga seperti itu ya. sampai matahari itu terbit dari arah barat ketika itu sudah yang namanya tegak hari kiamat sudah tidak ada lagi yang namanya pintu taubat tapi selama masih matahari terbit dari arah timur ya maka kesempatan ya seorang untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula disebutkan seorang itu memiliki kesempatan bertobat selama ya nyawa itu belum sampai kerongkongan. Disebutkan dalam hadis Inallaha azza wajal yaqbalu taubatal abdi malam yuhurhir. Sesungguhnya Allah azza wajal menerima taubat dari hambanya ya selama belum sampai kerongkongan ya. Selama nyawa itu belum apa? sampai kerongkongan ya masih ada kesempatan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat Allah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Sampai-sampai dahulu dari kalangan Bani Israel seorang yang pernah berbuat dosa yang sangat besar ya itu dosa membunuh jiwa sampai disebutkan membunuh 99 nyawa bertanya kepada seseorang yang di ahli ibadah apakah masih ada pintu taubat namun beliau mengatakan tidak ada. Akhirnya dia pun ataupun ahli ibadah tadi dibunuh sehingga genap 100 nyawa yang dibunuh. Kemudian datang pada seorang yang berilmu bertanya, ya, apakah masih ada tobat bagiku? Maka dikatakan pintu tobat Allah sangat terbuka. Namun pergilah kok ke sebuah tempat ya yang di sana banyak orang-orang soleh yang beribadah kepada Allah. Namun dia pun eh, maka dia pun pergi ke sana belum sampai ke tempat tujuannya, ternyata sudah meninggal dunia. Ya, dia belum sempat beribadah kepada Allah, ya, tapi Allah sudah ampuni seluruh dosa-dosanya. Sampai disebutkan akhir kisahnya, dia termasuk ahlul jannah. Ya, maka sekali lagi eh, para ikhwah wal akhwat yang kami muliakan, ya hendaknya seorang bersemangat untuk terus muhasabah dirinya. Untuk melihat kepada orang yang lebih baik daripada dirinya dalam urusan akhirat ya dan terus bertobat beristighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.